Rasul jelas mulia, Allah jelas lebih mulia. Orang mukmin juga mulia. Orang mukmin yang bagaimana? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan setiap lafaz iman di dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu dan amal. Kalau iman ini menyendiri, maka maksudnya ilmu dan amal. Kecuali kalau iman ini disandingkan dengan amal, seperti umpama illalladzina amanu wa amilu solihat. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Iman di sana maksudnya ilmu yang melahirkan keimanan. Setiap lafaz iman di dalamnya sudah terkandung ilmu sekaligus amal bila iman itu tidak disandingkan dengan amal soleh. Oleh karena itu dalam kitab al usul Salatah umpamanya. Di awal-awal kitab itu dinyatakan i'lam rahimakallah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah dan keempat sabar. Apa dalilnya? Dalilnya surah Wal Asri. Allah berfirman Wal Asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu pasti pasti pasti rugi. Allah menyatakan kerugiannya tiga kali ditekankan. Pertama diawali dengan sumpah. Sumpah itu takkid. Memastikan, menekankan. Kedua ada huruf inna, innal insana. Inna itu disebut huruf taukid. Taukid juga artinya memastikan, menegaskan, menekankan. Ketiga ada huruf lam taukid, la fi khusrin. La di sana dibaca pendek dan tidak boleh dibaca panjang karena artinya akan bertolak belakang. Kalau la dibaca pendek pasti kalau la dibaca panjang, tidak. Pasti dengan tidak ini sesuatu yang bertolak belakang. Tiga kali Allah menyatakan, wal asri innal insana lafi khusri. Pasti rugi. Tapi ada yang dikecualikan yang tidak rugi adalah orang yang memiliki empat karakter. Pertama ilal ladina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Kalimat ini dijadikan dalil tentang wajibnya ilmu. Wajibnya ilmu dengan ayat yang berbunyi alladzina aman, orang-orang yang beriman. Maksudnya iman sebagai hasil dari ilmu. Berdasarkan ayat Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman ini adalah buah dari ungkapan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini merupakan fondasi dari keimanan atau keimanan itu sendiri. Allah menyatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah. Mengetahui, memahami, mempelajari la ilaha illallah lahir iman yang hakiki. Makanya di dalam lafaz iman sudah terkandung ilmu. Kewajiban ilmu didalili oleh illalladzina amanu wa amilu solihat lalu beramal soleh ini dalil yang mewajibkan amal wa tawasobihak wa tawasobilhak saling mewasiatkan dengan kebenaran ini dalil dakwah wa sober dan ini dalil tentang kesabaran empat kewajiban ilmu amal dakwah sabar dan ternyata wajibnya ilmu didalili dengan ayat yang menyatakan keimanan. Ini menunjukkan setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu dan amal. Oleh karena itu ayat yang menyatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin bahwa kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman makna orang yang beriman disinilah orang yang imannya dilandasi ilmu yang benar lalu diaplikasikan dalam bentuk amal. Merekalah yang akan memperoleh kemuliaan. Berilmu tentang Quran Sunnah secara murni tasfiyah. Lalu beramal dengan Islam yang sudah dimurnikan tadi tarbiyah. Inilah yang sudah dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasul sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Makanya Allah menyatakan kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baik umat. Rasul Alaihi Wasallam menyatakan khairun nas sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasi aku. Sampai Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi manusia dan di dalam fungsi atau peran saksi ini di dalamnya tercakup ilmu. Karena saksi berarti persaksian itu memberikan informasi tentang ilmu yang diketahuinya. Tadi pagi kita sudah bahasin bahwa saksi yang diperankan oleh umat Islam menjadi saksi atas umat terdahulu bahwa para nabi zaman dahulu telah menyampaikan risalah kepada umatnya tapi umatnya menentang tapi umatnya nggak ngaku, kami belum didakwahi. Kata nabinya kami sudah mendakwahi, kata umatnya kami belum didakwahi. Mana saksinya kita? Walaupun kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan, kita tidak sejaman dengan mereka. Tapi kenapa kita bisa memberikan persaksian? Karena kita punya ilmu, informasi tentang hal itu bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, semua Rasul sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Ada kandungan ilmu di sana. Nah, berdasarkan hal itulah maka kemuliaan yang diraih oleh para sahabat disebabkan karena dua. Pertama Islam yang mereka yakini, fahami dan mereka amalkan serta mereka perjuangkan adalah Islam yang murni sebagaimana yang mereka terima dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mereka tidak hanya memahami itu sebagaimana aslinya, tapi juga mengamalkan dalam kehidupan keseharian mereka. Mulialah mereka, jayalah mereka. Sekalipun upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan mereka begitu gencar. Ada nggak sahabat yang menghina atau sahabat yang dihina oleh pihak lain? Banyak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dihina oleh kaum Nasibah. Pihak Muawiyah dihina oleh kaum Syiah. Pihak umpamanya lain lagi menghina mengkafirkan kedua-duanya seperti pihak Khawarij. Persun-persun mereka seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Ahlakahumullah. Sampai suatu saat saya pernah ditanya oleh orang karena saya sering mengajarkan hadis-hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dalam Bulughul Maram banyak dalam Sahih Bukhari banyak Ustaz, kenapa Ustaz membahas hadis dari Abu Hurairah? Bukankah Abu Hurairah itu ahli neraka? Uh, kaget. Dari mana antum tahu Ahlu Abu Hurairah ahli neraka? Dari Nabi sallallahu alaihi Nih ada hadisnya, hadisnya bukan hadis Syiah tapi hadis Sunni. Hadisnya terdapat dalam kitab Sunni. Judulnya al Isobah Vitamin Sahabah Sunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada hadis di sana yang menyatakan Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Akhirukum mautan finnar." Akhir kematian kamu di dalam neraka. Ini hadisnya. Kalau ada rawi hadis yang dicela oleh ulama hadis lain, rawi itu dhaif. Ini sahabat dicela oleh Nabi dan difonis sebagai ahli neraka, lebih dhaif saya kaget juga apa benar coba di kitab apa juz berapa halaman berapa saya cari kitab al isaba Fitami sahabah saya cari di dalam biografi Abu Hurairah nggak ada ketemu-ketemu ada di dalam biografi Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Diceritakan dalam kitab Al-Isabah Vitamin Sahaba itu Samurah bin Junub itu matinya masuk ke dalam api, terbakar dalam sebuah peperangan. Beres menceritakan akhir kehidupan Samurah bin Junub radhiyallahu an, Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Al Isobah itu menyatakan hadza tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu wali Abi Hurairah wali Abi Mahdurah akhirukum mautan finnar Masuknya Samurah bin Junub ke dalam api merupakan bukti kebenaran. Ucapan Rasul SAW ketika Rasul bersabda kepada dia, kepada Abu Hurairah, dan kepada Abu Mahdurah, kepada tiga sahabat. Samurah bin Junub, Abu Hurairah dan Abu Mahzurah akhirukum mautan finnar. Oh, baru kita paham. Ketika ketemu lagi dengan orang ini sini. Antum salah memahami. Apa bedanya akhirukum mautan finnar dengan akhiru mautikum finnar? Ah oh, nggak tahu nih Ustadz. Saya nggak ahli dalam bahasa Arab. Kalau nggak ahli dalam bahasa Arab, kenapa berani memahami secara sembrono? Saya bilang. Akhirukum mautan finnar, mautan di sana mansub, nasab karena tamiz, dan akhirukum itu isim tafdil. Artinya orang yang paling akhir matinya di antara kamu akan masuk ke dalam api. Di antara bertiga ini siapapun yang terakhir dia akan masuk ke dalam api. Maksudnya api di dunia bukan di akhirat. Dan ternyata benar. Yang paling akhir matinya adalah Samurah bin Junub mati tahun 59. Abu Hurairah tahun eh, uh, 57 dan uh, eh, uh, uh, Samurah bin Junub tahun 60, Abu Hurairah tahun 59 dan Abu, Abu Mahdurah tahun 57. Yang paling akhir adalah Samurah bin Junub dan matinya masuk ke dalam api di dunia. Jadi hadis ini bukan fonis ahli neraka dari Nabi kepada tiga sahabat ini bukan. Maka Ibnu Hajar yang menukil riwayat ini di dalam kitab Al Isobah banyak mengutip hadis dari tiga orang ini. Karena maksudnya bukan ahli neraka di akhirat, tapi Samurah bin Jurub memang masuk ke dalam api. Tapi hadis ini dipelintir oleh mereka. Dijadikan sebagai senjata untuk mendiskreditkan sahabat. Sekalipun begitu gencar upaya manusia memojokkan para sahabat, menghinakan para sahabat, kenyataan yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, para sahabat tetap mulia. Jauh lebih banyak yang memuji dan memujanya daripada yang menghinakan. Jangankan para sahabat ya. Nabi selesai banyak yang menghina dulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Sampai sekarang aja Nabi sudah meninggal yang menghina Nabi banyak. Apakah dengan itu beliau mulia? Eh beliau hina? Enggak. Ketika dulu di Belanda ada orang yang membuat film yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 2003. Orang itu seorang sutradara dimanapun dia ngomong selalu menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya baru tahu cerita lengkapnya kemarin sebulan yang lalu. Langsung dari orang yang melihat kejadiannya. Umat Islam panas mendengar ocehan dia tentang penghinaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau Muhammad hidup sesembelih sambil ngeleal ya gitu. Suatu saat dia habis menghina Nabi Sallallahu di sebuah radio, pulang pakai sepeda, diikuti oleh orang Maroko. Pakai sepeda juga. Sampai ketika kesusul ditembak. Niatnya mau nembak kepalanya. Tapi karena amatir yang kena bahu jatuh turun orang murtad tembak lagi dadanya tapi karena amatir yang kena bahu juga tidak mati dia ambil pisau dia tempelkan di lehernya semua orang lihat kamu menghina nabi kami yang suci apa dia bilang saya mohon maaf saya ampun saya tobat nggak lagi lagi mohon maaf terdengar oleh orang-orang. Sembelih, mati. Orang-orang ngontak polisi, datang perang tembak, tapi karena dia kehabisan peluru nggak bisa balas ditangkap. Dia inginnya mati ditembak sebagai syahid, tapi enggak. Seorang Maroko ini di sidang dan pengadilan memutuskan wajib dia minta maaf dan penyesalan. Dia bilang, saya nggak minta maaf dan saya nggak menyesal. Kalau saya ini lagi, bebas lagi, saya akan bunuh seorang lagi yang suka menghina Islam. Pukulan pelak bagi pengadilan Belanda. Sejak saat itu tak ada seorang pun ahli politik yang berani menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut. Kemarin masih dari Belanda juga. Dari dulu sudah menjajah kita ya. 350 tahun. Sekarang masih menghina. Ada juga sutradara film. Bikin film fitnah judulnya. Mendiskreditkan Islam. Dia juga menjadi pimpinan politik di sebuah partai politik di Belanda. Bikin film fitnah. Heboh. Apa akibatnya? Semua produk Belanda diboykot di dunia Islam. Citra pemerintah Belanda tercoreng di dunia Islam. Kerugiannya terasa oleh seluruh warga Belanda. Sampai di sebuah sidang umum, Perdana Menteri Belanda menyatakan, kamu sudah menyakiti saya karena sudah menyinggung umat Islam. Dipermalukan di muka umum. Kadin Belanda menyatakan siapkan uang sebanyak mungkin. Kamu akan dituntut karena kerugian yang kami derita akibat ulah kamu. Karena kamu bikin film fitnah, produk-produk kami diboikot di seluruh dunia Islam sehingga tidak laku dan mengalami kerugian entah berapa miliar euro. Kamu siapkan. Sekarang masih diproses. Sejak saat itu nggak ada lagi orang yang berani mendiskreditkan Islam. Begitu gencarnya manusia mendiskreditkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendiskreditkan para sahabat dan para ulamanya bahkan ajaran Islamnya itu sendiri, ternyata tidak membuat Islam ini menjadi hina di hadapan manusia. Setahun yang lalu 16 juta penduduk Belanda itu umat Islamnya cuma 475 ribu. Tahun sekarang sudah 1 juta orang. Setiap ada kasus penghinaan kepada umat Islam, maka ketika itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika umpamanya orang sutradara yang tadi dibunuh di Gorok, orang-orang sana kaget menghancurkan masjid, mensweeping umat Islam. Tapi mereka mikir, kenapa umat Islam sebrutal itu ya? Akhirnya mereka penasaran, gimana sih ajarannya? dipelajari lah ajaran Islam. Setelah belajar, tertarik. Masuklah Islam. Berbondong-bondong dan kalau sudah masuk Islam, mereka loyalitas dan komitmennya jauh lebih kuat daripada orang Islam sendiri. Biasanya seperti itu. Ini sesuai dengan apa yang Allah janjikan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik orang milik rasulnya dan milik orang-orang mukmin. Dalam doa dalam Al-Qur'an yang ditujukan oleh orang mukmin kepada Allah, wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man Ya Allah, Engkau akan muliakan, Engkau memuliakan orang-orang yang Engkau kehendaki untuk Engkau muliakan dan Engkau pun akan menghinakan orang siapa yang Engkau uh, kehendaki untuk dihinakan. Jadi hina atau mulianya kita baik perorangan maupun kolektif bukan karena dihinakan dan dimuliakan oleh manusia tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya akan memuliakan sesuai dengan yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Orang yang Allah muliakan hanyalah orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melakukan tasfiyah dan terbiyah terhadap eh, ajaran Islam, yang mempelajari memahami Islam dengan pemahaman yang benar lalu mengaplikasikan dan memperjuangkan dalam kehidupan kesehariannya. Inilah yang Allah angkat dan orang yang Allah hinakanlah orang-orang yang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyatakan, Inna yarfa'uha qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab ini. Dan Allah akan menghinakan kaum lain juga dengan kitab ini. Ini pula lah yang harus menjadi pertimbangan bagi kita untuk sabar, tabah, dan tidak membalas ketika kita didolimi oleh setiap mus oleh sesama muslim. Kedolimannya berupa gibah. Kedolimannya berupa umpamanya penghinaan. Kedolimannya berupa tahdir dan hajar. Tahdir itu larangan, wanti-wanti dari pihak lain agar tidak bergaul dengan kita, tidak ngaji ke kita. Hajur itu memusuhi pemboikotan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Enggak salam. Salam kita enggak dijawab. Kalau kita jadi imam, mereka enggak mau jadi makmum di belakang kita. Kezaliman. Kalau nggak ingat kepada konsep yang saya jelaskan tadi, bisa-bisa kita pertama mangkal dan kecewa geram, lalu dendam dan dengki. Benci ke orangnya, benci juga kepada semua yang dimilikinya. Ayamnya lewat di hadapan muka kita, dilempar. Sebab yang kebayang pemiliknya. Lihat motornya diparkir, kita tendang. Sampai jatuh. Yang diingat pemiliknya. Itu sikap yang salah, yang keliru. Padahal ada padahalnya. Sedikit pun tidak merugikan kezaliman mereka kepada kita. Sebaliknya malah menguntungkan. Apapun bentuk kezaliman mereka. Gibah ke. Bahkan fitnah umpamanya buhtan. Tahdir, hajar, penghinaan atau apapun. Wallahi tidak akan merugikan kita sedikit pun. Bahkan memberikan keuntungan dan tidak akan membuat kita terhina dalam pandangan manusia dunia dan akhirat bahkan akan mengangkat kita ke derajat yang lebih mulia di mana letak atau sisi keuntungan kita ketika kita difitnah digibahi dihajar dan ditahdir banyak Ingat-ingatlah keuntungan ini dengan mengingat keuntungan ini kemangkalan tadi akan berganti dengan rasa senang, gembira dan bahagia. Aneh ya dihina kok bahagia. Emang aneh. Tapi hanya segelintir orang yang mampu menjalani. Ingat-ingat keuntungan orang-orang yang dizalimi. Pertama, setiap kezoliman itu musibah, menyakitkan dan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, Atadruna manil muflis. Tahu nggak kalian siapa si muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Para sahabat menjawab, Alladhi la mala lahu wa mata' Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Oh bukan. Kata Nabi SAW. Al-muflisu min ummati man ata bi wasyamihi wazakatihi. Orang muflis, orang bangkrut itu orang yang nanti kelak di akhirat datang dengan membawa pahala salat, pahala saum, pahala zakat, pahala dan semua kebaikan. وقد شتم هذا وظلم wa zalama دم wa tapi dulu ketika di dunia dia pernah zalim ke si anu pernah men, uh, mencela si anu pernah menumpahkan darah si anu dan seterusnya fayukhadhu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi maka diambil pahala dari orang yang dolim itu lalu diberikan kepada orang yang didolimi. Makin banyak kedolimannya, makin banyak pahala yang diambil. Di over kepada si orang yang didolimi. Kalau kita yang didoliminya, uh, berarti orang itu memberi pahala kepada kita. Beramal tidak, tapi kita memperoleh pahala. Apa ini tidak untung? Untung banget. Bila perlu tantang silakan hina saya. Silakan gibahi saya. Silakan tahdir, hajar dan fitnah saya silakan, nggak rugi, untung. Tanpa harus bersusah payah beramal, saya dapat pahala. Ini untung rugi? Untung. Kalau pahalanya habis, kezolimannya masih tersisa banyak maka kesalahan dari orang-orang yang didolimi diambil, dipindahkan, dipikulkan kepada orang yang zalim tadi. Pahala nambah, dosa kita berkurang. Tobat enggak ya? Kita kurangi dosa kita dengan cara difitnah dan dihina, didolimi oleh orang lain. Pahala nambah, dosa berkurang. Ini harta yang satu-satunya harta yang berharga di akhirat nanti. Makanya orang itu nanti habis pahalanya yang ada dosa lumpuh. Muflis. Bangkrut dia. Kenalah dia dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuh hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikan. Artinya dosanya lebih berat dia tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Tapi Allah sebelumnya ayat sebelumnya menyatakan wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi isyati Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Jadi keuntungan orang yang didolimi pertama dosa berkurang, kedua pahala nambah. Ketiga, doanya mustajab. Dikabul oleh Allah. Nabi alaihissalam menyatakan dakwatul madlum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizalimi itu mustajab sekalipun dia orang yang fajir, orang yang banyak dosa, orang yang durhaka. Orang itu didolimi, nggak bisa balas, yang bisa dia lakukan hanya berdoa menjerit kepada Allah. Itu jeritannya didengar oleh Allah, sekalipun dia itu fajir. Bahkan sekalipun dia kafir. Dalam riwayat lain, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Sekalipun dia orang kafir. Orang kafir aja dikabul kalau didolimi. Apalagi orang mukmin. Kalau ada kita mendengar kita dihajar, kita ditahdir, kita digibahi, kita difitnah. Hmm, kesempatan emas untuk berdoa. Selama ini kita sering doa nggak dikabul. Ini kesempatan. Silahkan minta akhwat empat di sana. Yang belum laku selama minta jodoh, ya Allah segerakan jodoh saya. Ini keuntungan yang ketiga. Mungkin orang mangkal, kesel, marah dan dendam ketika digibahi, difitnah, didolimi, atau dihajar atau ditahdir mangkau kesel kecewa marah karena kita khawatir gibahan dia fitnahan dia tahdir dia hajar dia itu mempengaruhi banyak orang sehingga kita terpojokan sehingga kita dihinakan oleh banyak orang itu kekhawatiran kita kan kembali kepada penjelasan tadi Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkau muliakan siapa saja engkau ingin muliakan. Engkau hinakan siapa saja engkau inginkan. Inna Allah yarfu qauman bihadzal kitab wa yadau bi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini dan Allah menghinakan kaum yang lain juga dengan kitab ini. Nah, ingat kemuliaan dari kemuliaan yang dialami oleh manusia itu ditentukan oleh Allah bukan oleh sesama manusia. Walaupun manusia semuanya menghinakan kita, tapi kitanya loyal kepada Quran Sunnah, komitmen kepada isinya, Allah akan tetap memuliakan kita. Walaupun jutaan orang berusaha menghinakan kita, kita tetap akan mulia. Oleh karena itu jangan sekali lagi jangan jangan khawatir kita akan hina dan dijauhi orang hanya karena digibahi hanya karena difitnah, hanya karena dizalimi, hanya karena ditahdir, hanya karena dihajar. Jangan takut. Kita berbuat lillah untuk Allah, ingin dinilai oleh Allah, bukan untuk manusia dan bukan untuk dinilai oleh manusia. Kita berbuat beramal untuk irda Allah, meraih keridhaan Allah bukan meraih keriduan manusia. Oleh karena itu tidak perlu khawatir kita akan terhinakan, terpojokkan, akan tersudutkan oleh gibah orang lain, oleh penghinaan orang lain, oleh tahdir, oleh hajar orang lain kepada kita. Selama kita berada di jalan yang lurus, selama ini konsistenlah kita, maka Allah tetap akan memuliakan kita. Berdasarkan hal itu masih ada lagikah alasan kita untuk mangkal, untuk kesel, untuk kecewa, untuk marah, untuk dendam? Enggak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan ahlus sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah itu manusia yang paling berilmu tentang kebenaran. Tapi paling sayang terhadap sesama makhluk. Terhadap sesama manusia. Status ahlu sunnah sebagai orang yang paling mengetahui kebenaran mendorong dia untuk berdakwah. Status dia sebagai manusia yang paling penyayang kepada sama makhluk mendorong dia untuk berdakwah atas landasan kasih sayang. Sayang kepada orang lain yang dolim, yang sesat, yang bid'ah, yang maksiat, yang menyimpang. Kasihan dia kalau mati dalam keadaan demikian, azab dan murka Allah menunggu. Kan kasihan. Kita berusaha agar mereka berubah. Agar caranya juga diterima dengan landasan dan tujuan agar Allah memberi hidayah, caranya akan lemah lembut. Akan hikmah. Berbeda dengan orang yang mendakwahi dengan landasan emosi kesel. Benci kepada pelaku kebidahan maka emosi ini yang melandasi dakwahnya disertai dengan celaan hinaan yang membuat dirinya puas terserah orang itu mau tobat mau tidak yang penting saya puas sudah memojokkan dia dengar hai dulu himar ini ayat yang jelas dasar bloon kamu ini pelampiasan emosi bukan dakwah setelah itu puas bebas sebodoh amat dia mau tobat mau rujuk mau ke ahli sunnah aja nggak ada urusan emang gue pikirin yang penting saya puas ini bukan dakwah itu bukan dakwah ahlus sunnah oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang ahli kalam, Ahli kalam itu ahli filsafat ahli ra'yu. Hukmi fi ahli kalam kata Imam Syafi'i. Hukuman yang aku tetapkan bagi ahli kalam hendaklah mereka itu diarak berkeliling kampung sambil dipukuli oleh pelepah kurma sambil dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah wa aqbala alal kalam dan berpaling kepada ilmu kalam. Itu kata Imam Syafi'i. Ahli filsafat itu harusnya dipukuli seperti itu. Diarak berkeliling sambil dipermalukan. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Idza nadharna ilaihim bi'aini syar'." Kalau kita melihat kepada mereka, kepada ahli kalam, kepada orang-orang yang menyimpang, dengan kasyari apa yang ditetapkan oleh Imam Ash-Syafi'i itu sudah layak diterapkan kepada mereka. Mereka harusnya diarak berkeliling sambil dipecuti dengan pelepah kurma. Walakin idha nadharna ilaihim bi'aynil qadar. Nah ini. Tapi bila kita melihat kepada mereka dengan kacamata takdir, kita akan kasihan kepada mereka. Allah mentakdirkan mereka sesat. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita di atas sunnah, di atas kebenaran. Kasihan mereka. Rasa kasihan ini dalam hal dakwah harus lebih ditonjolkan daripada kebencian kepada penyimpangan mereka. Sehingga dakwahnya dilandasi kasih sayang dengan target agar Allah memberi hidayah kepada dia dakwahnya lemah lembut sehingga jauh lebih bisa diterima tapi dalam hal bergaul bermuamalah jangan tonjolkan kasih sayangnya kepada mereka tonjolkan kebencian kepada penyimpangan mereka sehingga kita tidak mau dekat bergaul bermuamalah dalam urusan dunia Inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan berbeda dengan para sahabat. Ketika Nabi dan para sahabat sedang berkumpul di masjid, datang Arab Badui masuk ke masjid, lari dia ke pojok masjid, cer. Apa? Kencing di sana. Sahabat geram, sudah ada yang langsung memegang pedang. Kata Nabi SAW, Biarkan dia. Menyelesaikan dulu kencingnya. Beres kencingnya kemudian Nabi meminta seember air lalu dibanjurkan ke atas air kencing itu sambil berkata dengan lemah lembut. Inna hadal masjid la yasluhu fiha la yasluhu fihi min aqdarin nas. Masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran manusia. Lemah lembut. Orang Arab itu melihat perbedaan yang mencolok antara sikap Nabi dengan sikap para sahabat. Nabi lemah lembut, sahabat keras. Kesalahan orang itu menurut sahabat fatal. Di kita belum ada kasus itu. Sebejat-bejat orang nggak akan gak, belum pernah terdengar ada orang yang berani masuk mesin cer kencing di pajak mesin. Pernah nggak? Nggak. Ini fatal. Oleh Nabi dibiarkan dan dakwah Islam lembut karena dia jahil. Bagaimana sikap orang itu? Orang itu berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja dan engkau janganlah engkau berikan rahmatmu kepada yang lain. Sahabat tidak didoakan rahmat karena sikapnya keras. Nabi SAW didoakan rahmat. Muawiyah bin Al-Hukam baru aja masuk Islam. Ikut sholat. Dalam sholatnya ada seorang sahabat yang bersin. Kata Muawiyah, Yarhamukallah. Padahal dia lagi sholat. Sahabat lain melirik ke Muawiyah melotot. Muawiyah dipelototin begitu nggak enak. masya'nukum nukum tanduruna ilayah. Ngapain kalian melototi aku? Padahal lagi sholat. Apa ini kesalahan fatal? Fatal. Belum ada kasus seperti itu di kita. Preman yang penuh tato ikut sholat belum pernah ngomong kayak begitu. Para sahabat memukul-mukulkan tangannya ke paha mereka mengisyaratkan agar Muawiyah diam tidak bicara. Aku pun diam. Beres salat Muawiyah menyatakan wallahi ma ra'aitu mualliman ahsana minhu. Demi Allah. Aku belum pernah melihat ada orang yang mengajarkan lebih baik daripada Nabi SAW. Wasallam. darabani wala syatamani. Beliau tidak memukulku, tidak mencelakku, tidak menghardiku. Beliau hanya menyatakan dengan lemah lembut, "Inna hadis salah la yasluhu fiha min kalamin nas." Innama huwa takbir wa tahmid wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Sholat sholat itu hanya takbir, tahmid dan bacaan Al-Quran. Muawiyah dengan itu tidak merasa terpojok, tapi dia sadar. Tidak tersinggung hatinya, tapi dia mengerti langsung. Efek negatif dari tegurannya tidak ada sama sekali efek positifnya maksimal kelemah lembutan dakwah. Makanya Rasul SAW menyatakan arifku la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau fi syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu pun kecuali Allah akan membuat sesuatu itu menjadi bagus baik dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu pun kecuali sesuatu itu pasti bakal menjadi buruk termasuk dalam hal dakwah tidak disertai dengan kelemah lembutan buruk efeknya akibatnya yang timbul permusuhan dan kedengkian dan itu adalah akhlak dan karakter yang buruk sehingga Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam bab Al-Ulfah wal Ukhuwah menyatakan I'lam rahimakallah annal ulfata samratu husnil khuluq wal furqa samratu su'il khuluq li anna husnal khuluq yuthmir tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmir tabagud wa tahasuda wa tadabura ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya ulfah, persatuan, kasih sayang antara sama muslim. Merupakan buah dari akhlak yang baik. Dan perpecahan merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik akan melahirkan persatuan, cinta dan kasih sayang, persatuan dan kesatuan, sedangkan akhlak yang buruk akan melahirkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Akhlak yang baik apapun bentuknya akan mengundang simpati orang. Berwajah ramah, full senyum. Berbicara yang baik atau diam. Menolong kepada sesama. Memuliakan tamu dan tetangga. Itu akhlak-akhlak yang baik. Orang yang berperilaku seperti itu pasti disukai dan disenangi. Orang banyak simpati. Sebaliknya bermuka masam manyun terus. Sekali ngomong membentak sambil melotot. Terus orang lain kesulitan sebodoh amat. Itu orang lain, saudara bukan. Kemudian ketika ada tamu, pintunya cuma sedikit. Dia me, me, mengeluarkan kepalanya aja. Ngapain kesini ngeganggu aja. Ke ngeganggu itu akhlak yang buruk. Orang seperti itu pasti dibenci oleh semua orang. Karena keburukan akhlak melahirkan hasad, benci, akhirnya bermusuhan. Nah, dakwah yang tidak dilandasi kelemah lembutan mengundang antipati orang. Akhirnya kebencian, hasad dan permusuhan lahir dari hal itu. Itu menunjukkan akhlak yang buruk dalam hal berdakwah. Oleh karena itulah maka selama yang kita lakukan tetap berada di atas rel kebenaran sesuai dengan Quran Sunnah Selama itu yakinlah bahwa kemuliaan tidak akan menjauhi kita walaupun kita disalahkan, dihina, ditahdir, dihajar oleh orang lain. Walillahil izzatu rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Berdasarkan hal itulah, maka mari kita raih kemuliaan dengan ilmu dan amal. Ilmu tentang Islam yang musaffa, yang sudah ditasfiyah Lalu tarbiyahlah diri kita di atas Islam yang sudah dimurnikan tadi dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu itu. Ilmu dan amal inilah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dan kejayaan. Sebagaimana yang pernah diraih oleh generasi awal dari umat ini itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini pula lah yang akan menyebabkan kita semuanya menjadi orang yang rasyid yaitu orang yang berilmu dan beramal ini pula lah yang menyebabkan kita selamanya akan berada di atas siratal mustaqim yaitu jalan yang lurus sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan fa ammal ladina an'amallahu alaihim faulaika alladziina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir suratul mustaqim adalah suratul ladina an'amta alaihim Siratal mustaqim itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Kata Umar bin Khattab, wa ammal ladina an'ama Allahu alaihim faulaika alladina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Adapun orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang ya'lamunal haqqa, mengetahui kebenaran, berilmu tentang Quran Sunnah. Wa ya'maluna bih. Lalu mereka mengamalkan kebenaran itu dalam kehidupan keseharian ilmu dan amal. Wa ammal ladzina ghadiba Allahu alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqq wa lam ya'malu Adapun orang yang dibenci dimurkai oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran, berilmu tentang Quran Sunnah, tapi tidak mereka amalkan. Berilmu tanpa amal, maghdub, dibenci. Wa ammal ladzina adallahumullah faulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bijahalatihim adapun orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran tidak faham Quran sunnah bodoh tidak berilmu dan mereka beramal dengan kebodohan semangat untuk beramal beribadah gede ilmunya nol beramalah mereka dengan kebodohannya sesatlah mereka Tiga kelompok ini Orang yang diberi nikmat, orang yang dibenci dan orang yang sesat tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Inilah kunci meraih kemuliaan. Inilah jalan menuju kejayaan. Itulah cara untuk meraih kehormatan. Ilmu tentang Quran dan Sunnah yang lurus dan benar lalu mengamalkan itu semua dalam kehidupan kesehariannya dan mendakwahkan konsep ini ke sebanyak mungkin kaum muslimin kalau itu semua difahami secara lurus dan benar lalu diaplikasikan dalam kehidupan mereka maka kemuliaan kejayaan kehormatan tinggal menunggu waktu karena itu pasti pasti sesuai dengan janji Allah surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum jihada fi sabirillah sallallahu alaikum dhillan wa la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, Kalian sudah zalim kepada sama manusia. Kalian sudah larut ridho senang dalam pertanian dan sudah meninggalkan jihad dan Allah Allah akan campakkan kehinaan kepada kalian dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hanya empat poin pelanggaran yang dilakukan kaum muslimin menyebabkan mereka terhina. Bayangkan apabila kehinaan itu lebih dari empat. Pelanggaran itu lebih dari empat kaum muslimin sekarang lebih dari empat poin tadi ya. Tidak hanya riba mereka, mereka ngerampok, mereka maling, korupsi, mereka juga banyak yang mabuk, berjudi, berzina, wah segala macam. Waliyahubillah. Makanya pantas kehinaannya itu begitu pekat dan berurat akar nancep kuat dan susah dicabut karena susahnya mereka kembali kepada agama yang benar. Jadi untuk mencabut kehinaan dengan kata lain meraih kemuliaan, maka kita harus kembali kepada agama kita. Wala ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan Allah cabut dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang dimaksud kembali kepada agama kalian adalah memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, lalu mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita dan mendakwahkannya. Inilah resep dan kunci meraih kemuliaan. Waktu yang kita miliki untuk menjelaskan ini habis sebagaimana yang sudah ditegurkan oleh panitia melalui kartu merah. Jam 11 sudah habis dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah.